Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musalla al-ikhlas sendawa <clears throat> dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membahas tema pendidikan anak dari kitab fikih Tarbiyatil abna karya saya Mustafa Al-Adabi hafizallahu taala Kita masih pada pembahasan tentang uh, tentang bolehnya lebih sayang dan cinta pada sebagian anak daripada yang lain. Maka penulis uh, eh, Hafizullah Ta'ala mengatakan wa inna mujarada mahabbati rajuli li ba'di banihi akthar min ba'din tughiru sudural abna'il akhain. Dan sesungguhnya semata-mata cintanya seorang bapak pada salah satu anak lebih banyak daripada yang lain. Itu ya, turirus sudur, itu membuat jengkel dan marahnya dada anak yang lain. Demikian juga Iqbal perhatian seorang bapak pada salah satu anak itu akan memenuhi dada anak-anak yang lain alias saudaranya rasa sedih, wahaman dan jengkel dan galau bal wahakedan bahkan dendam wa'adawatan dan permusuhan dalam banyak kasus dan terkadang hal tersebut jengkel tersebut mendorong mereka untuk tak amur untuk mengadakan konspirasi alaihi untuk mencelakakan anak yang dicintai dan tipu daya. Alatara ila ikhwati Yusuf, tidakkah Anda perhatikan saudara-saudara Yusuf? Idqalu ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan ya, saudaranya yaitu saudara kandung Yusuf ahabu ila abina lebih disukai oleh bapak kita yaitu Yakub minna daripada kita padahal kita ini jumlahnya lebih banyak. Sungguh bapak kita dalam kesalahan yang nyata. Maka bunuh saja Yusuf atau buang dia di satu tempat yakhlu lakum baju abikum yang kosong dari wajah bapak kalian. Artinya tidak dilihat oleh bapak kalian. Maka hendaklah kalian berbuat jahat, namun setelah jahat jadilah orang yang baik. Watakunu min ba'dihi qauman Dan jadilah kalian setelah itu orang-orang yang soleh. Maka lihatlah bagaimanakah mereka melabeli ayah kandungnya sendiri dengan dolal. Dan lihatlah bagaimanakah kaifa fakar bagaimana mereka berfikir wa ila ayhadin dan sampai batas mana ta'amaru mereka membuat konspirasi bunuh Yusuf atau buang dia di satu tempat maka lama ra'au tatkala mereka melihat perhatian ayah mereka pada Yusuf yang demikian besar, mereka ingin agar mengkosongkan perhatian ada eh, yakhlu lahum bagi mereka wajah abihi dari penglihatan ayah mereka. Ya, bagaimanakah ayahnya tidak melihat Yusuf dan cuma melihat mereka saja. Walau biqatli Yusufa meskipun harus dengan menghabisi dan membunuh Yusuf. Hadakuluhu ini semua limujarat gara-gara semata-mata cinta Yakub kepada Yusuf alaihi wasallam. Dan ini adalah cinta yang lam yakun ma'ahu jaurun. Cintanya Yakub kepada Yusuf adalah cinta yang tidak diiringi dengan zalim wala zulmun tidak pula zalim. Cuma cinta saja. Dan ada rasa cinta yang Allah masukkan makdzufun min indillah yang Allah masukkan dalam hati seorang yang beriman. Hubun liwaladin alaihi. Dan ini adalah rasa cinta kepada anak. Yang anak ini, ada pada anak ini alamat, tanda-tanda kalau dia adalah najabah. Ya. Dia adalah anak yang mulia wassalah dan anak yang saleh. Ini adalah rasa cinta kepada anak yang ganteng, wasim yang ganteng yang diberikan badannya separuh kegantengan. Wakulila dan diberi hiasan hadal jamalu ganteng ini diberi hiasan bila akli arajih akal yang lebih dominan daripada perasaan atau yang lainnya warayus sadid dan pandangan-pandangan yang tepat dan pemahaman yang tajam. Ini semua semata-mata cinta. Hubun hambalahum ala hadat tasarruf. Inilah cinta yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk melakukan tindakan di atas habisi Yusuf atau buang dia. Tara anda lihat, limada kenapa mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Yusuf. Inam akbalu ala dalika mereka perhatian untuk melakukan hal tersebut rorbatan karena keinginan fi iqbali abihim alaihim agar ayahnya peduli pada mereka wa khuluwi wajhihi lahum dan ayahnya wajah ayahnya itu kosong hanya untuk mereka kosong dari yang lain hanya untuk mereka hmm. fama baluka wama wama dhannuka lo apa pendapat anda dan apa prasangka anda jika cinta ini diiringi dengan zalim dan zalim Fahina idin maka pada saat itu ketika cinta orang tua pada salah satu anak ini plus zalim maka akan ini, eh, akan menguasai asyara kejahatan. Wa ya'umu al-fasad maka akan meratalah kerusakan dan tersebarlah permusuhan di antara anak. Watahilu bainahum dan akan meni, uh, akan terjadi di antara anak al-karahiyah rasa benci. Bahkan bencinya antara anak dengan ayahnya. Ini. Bahkan antara mereka dengan ayahnya sendiri kadalik demikian ada permusuhan dan kebencian. Ya, maka pada dasarnya orang tua e, lebih cinta pada salah satu anak daripada yang lain ini satu hal yang boleh karena ini di luar kekuasaannya. Karena hati milik Allah Subhanahu wa taala. terlarang jika diri dengan kezaliman. Namun patut disadari didatakan realita semata-mata orang tua itu kelihatan lebih sayang di satu anak tanpa yang lain meskipun tanpa kezaliman itu bisa menyebabkan sebagian anak yang merasa kurang dicintai itu punya pikiran yang aneh-aneh bahkan tindakan-tindakan yang buruk. Kemudian poin selanjutnya perkenaan dengan masalah bersikap kepada anak terdapat eh, al-adl bainal aulad fil hibat yaitu adil di antara anak dalam pemberian. Wa min sama maka dari sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak dari ini ya, jangan ya, menganak menganaktirikan sebagian anak. <clears throat> maka berangkat dari poin sebelumnya tadi, maka Nabi perintahkan untuk bersikap adil dalam pemberian. Alat itu toh yang diberikan pada anak. Meskipun perintah untuk bersikap adil dalam pemberian ini hukumnya mustahab menurut jumhur ulama ya, dan wajib menurut sebagian ulama yang lain. Ya, ya. Jadi apa hukum adil di antara anak dalam pemberian ulama berselisih pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang menilainya hukumnya mustahab. Namun sebagian ulama semacam Imam Ahmad dan yang lain menilai hukumnya wajib. Catatan kaki naqalahu anhu anil jumhur al hafid. kutipan me, dari jumhur dikutip oleh al hafid fil fatah yang menegaskan kalau pendapat jumhur contohnya adalah al hafid ibnu hajar. Ila ana fariqan kecuali akan tetapi sekelompok ulama mewajibkannya. Catatan kaki itu pendapat Taus bin Kaisan, ulama tabi'in, Sufyan Sauri, dari Imam Madhab ada Imam Ahmad. Demikian juga Ishaq bin Rahuya. Kama azahu ilaihim al-hafidh fil fatah sebagaimana ya, demikianlah penisbatan yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari. Artinya di Fathul Bari Ibn Hajar mengatakan ini adalah pendapat Tawus, Sauri dan seterusnya. Wakadalika demikian juga ini pendapat Bukhari, Ibnu Hazm dan yang lain. Mustadilina beliau eh, beliau-beliau berdalil dengan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu radhiallahu anhuma beliau mengatakan atani abi ayahku memberikan kepadaku atiatan satu pemberian maka Amrah binti Rawahah yaitu istri istrinya Bashir ibunya Nu'man mengatakan Aku tidak rela sampai engkau jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi. Hatta tushida Rasulullah. Maka Basir kemudian eh, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dalil bahasanya istri boleh protes ya, dengan tindakan-tindakan suami yang dinilai tidak benar. Dan protesnya istri dalam hal-hal semacam ini bukanlah bentuk kedurhakaan istri kepada suami. Namun bentuk dari nasihat dan ya, ya, bentuk dari nasihat istri pada suami. Fakal di hadapan Nabi Bashir mengatakan, aku berikan pada anakku ini, yang anakku ini dari Amrah binti Rawaha. Ya. Artinya istrinya ya, istrinya ini Bashir lebih dari satu dari Amrah binti Rawaha. Ya, beliau punya anak Nu'man. Namun masa Allah ya, ini Amrah ini wanita yang demikian baik. Kan yang diistimewakan anaknya. Dia tidak rela. Anak istri yang lain kok nggak dikasih. Dia protes. Ini kok cuma anak saya yang dikasih. Anak istri yang lain kok cuma dianggurkan saja. Nah, maka dia protes. Ini ini perempuan luar biasa atiatan satu pemberian maka dia perintahkan aku supaya aku menjadikan wahai Rasulullah sebagai saksi dalam transaksi pemberian hadiah ini. Maka Nabi mengatakan, A'taita apakah engkau berikan semua anakmu pemberian yang sama semisal ini? Maka Bashir mengatakan tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fattakullah wa'adilu baina awlatikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Maka Nabi nggak mau jadi saksi. Kalfa roja'a lalu kemudian Basir pulang farodda tahu kemudian menarik dan membatalkan pemberiannya. Maka di sini dalil ya, orang tua boleh membatalkan pemberiannya kepada anak. Dan itu bukanlah pembatalan pemberian atau hadiah yang tercela. Maka ini pengecualian ini menarik dan batalkan pemberian itu tercela kecuali pemberian orang tua kepada anak. Dan di catatan kaki dalam salah satu rednya Muslim, "Falatushidni, janganlah kau jadikan aku sebagai saksi idan jika demikian." Fa inilah asyhadu karena aku tidak mau jadi saksi ala jaurin menjadi saksi dalam kezaliman. Fi dalam versi yang lain yang juga masih red muslim. Nabi katakan, apakah semua mereka engkau berikan semisal apa yang engkau berikan kepada Nu'man? Kal, Bashir mengatakan tidak. Kal, Nabi mengatakan, Falai saya seluhada. Ini tidak baik. Wa inilah asyhadu ilah ala haqqin dan aku tidak mau jadi saksi kecuali hal yang baik-baik. Dalam versi yang ketiga yang diatkan oleh Muslim. Akulah banika, apakah semua anakmu Qad tak engkau berikan semisal engkau apa yang kau berikan pada Nu'man. Dan yang diberikan pada Nu'man adalah budak. Yang diberikan kepada Nu'man itu budak. Nah, Basir mengatakan lah tidak. Kal maka Nabi mengatakan fa ashid ghairi. Nah ini yang jadi dalil jumhur. Fa ashid ghairi. Ini jadi dalil jumhur untuk mengatakan bahasanya adil itu hukumnya mustahab. Malah sisi ini ya Nabi nyuruh untuk uh, yang lain jadi saksi berarti boleh kan? Asal saksinya bukan Nabi. Gitu kalau logika jumhur. Hmm. Maka ini berkenaan dengan apa uh, makna dibalik asyid ghairi? Apakah ini membolehkan? Ataukah ini celaan? Cari yang lain saja. Nah, cari saksi yang lain saja. Ini artinya membolehkan. Kalau membolehkan maka benar pendapat jumhur. Tapi apakah ini malah artinya celaan? Nah, yang tepat ini celaan. Ya, karena ya, Perintah Nabi cari saksi yang lain itu ya, itu latar belakangnya adalah ya, fa inilah itu ala jaurin karena ini kezaliman. Aku nggak mau jadi saksi dalam kezaliman. Itu. Maka kalau ini maknanya ancaman sudah ya, selesai maka ya tidak pas pendapat jumhur. Semakal dan Nabi mengatakan, Ayah suruka, apakah kamu suka? Jika semua anakmu kepadamu dalam bakti itu sama. Apakah kamu suka semua anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? Basir mengatakan tentu. Kalau Nabi mengatakan, Fala idan. Maka jangan melakukan pemberian semacam ini. Idan jika demikian. Karena ini memicu Ya, memicu anak untuk ya, untuk nanti tidak memberikan kualitas bakti yang sama. Anak yang tidak diberi akan mengatakan, ya udah apa-apa misalnya ada masalah ya sana. Nah, ini jadi anaknya bapak, anaknya bapak sana. Nah, saya bukan anaknya bapak, ya, nonton saja. Nah, kita akan mendorong anak seperti itu. Kalau al hafid Ibnu Hajar, Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini mengatakan Waqatama sakabihi dan hadis ini jadikan pegangan oleh ulama yang mewajibkan sama rata dalam pemberian kepada anak. Dan inilah yang ditegaskan oleh Bukhari. Dan ini pendapat Tawus bin Kaisan, Sufyan Sauri, Ahmad bin Hambal, dan Ishak bin Rohoya. Dan ini adalah pendapat sebagian Malikiyah. Kemudian yang masuk dari mereka, mereka Malikiyah mengatakan bahasanya pemberian ini batal. Sedangkan dari Imam Ahmad mengatakan pemberian yang tidak adil itu sah, namun wajib ditarik. Namun orang tuanya punya kewajiban untuk membatalkan pemberian. Seandainya pemberiannya tidak dibatalkan, ya sah. Namun dosa karena tidak melakukan kewajiban pembatalan. Itu kalau Imam Ahmad. Wa anhu dan dari Imam Ahmad ada pendapat yang kedua. Pendapat yang keduanya Imam Ahmad ya juzu tafadul boleh dibeda-bedakan. inka nala husab apapun jika ada sebab. Ka'ayah taja al-waladu semacam anak itu memerlukan memerlukan pemberian yang lebih li zamanatihi karena dia sakit menaun. Catatan kaki. Yang dimaksud dengan lazamati lima rodi ad-daim al-mulazim lahu. Yaitu karena dia sakit yang daim terus menerus al-mulazim lahu yang selalu menyertainya. Ini karena sakit menaun. Auli dainihi atau karena dia punya utang atau semacam itu Nah, satu anak itu punya kasus semacam ini dunal bakin tanpa yang lain. Maka dia berhak, maka boleh diberi pemberian yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Waqala Abu Yusuf sedangkan Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan tajibu taswiyah. Wajib sama rata dalam pemberian kepada anak. Kapan itu wajib? Jika tidak sama rata itu tendensinya adalah idror. Adalah tendensinya adalah menyusahkan sebagian anak yang tidak diberi. Artinya kata Imam Abu Yusuf jika tendensinya bukan idror namun ini yang anak ini yang yeah, yeah, yang tidak merantau, anak ini yang banyak bantu, banyak merawat, akhirnya dikasih ini dan itu. Anak yang non jauh di sana tidak pernah dikasih. Ini bukan tujuan itu Kalau seperti itu boleh. Wadah jumhur sedangkan mayoritas para ulama mengatakan sama rata dalam pemberian kepada anak hukumnya mustahab. In faddala ba'dan, jika orang tua itu melebihkan sebagian anak tanpa yang lain, soha, akad, akad hibahnya itu sah. Namun, wa kuriha makruh. Wastuhibat al-mubadara ila taswiyah. Dan dianjurkan untuk bersegera membuat sama rata. Dan di, atau dianjurkan untuk membatalkan pemberian yang tidak sama rata. Fahamalu al-amra maka mereka memaknai perintah adil dalam pemberian kepada anak mereka maknai dengan makna hukum anjuran. Sedangkan larangannya larangan tanzi. Tanzi itu makruh yang murni makruh. Wa min eh, hujjati man aujabahu dan di antara alasan ulama yang mewajibkannya, bahasanya pemberian yang tidak adil itu ya, annahu muqaddimatul wajib. Dia adalah pengantar kepada sesuatu yang harus, yaitu putusnya kekerabatan dan durhaka. Ini adalah dua hal yang haram maka semua yang mengantarkan pada hal yang haram hukumnya haram. Watafdil dan mengistimewakan satu anak tanpa yang lain dari yang lain adalah perkara yang mengantarkan kepada keduanya putusnya kekerabatan dan kedurhakaan. Kultus Mustafa mengatakan Waqat istadalla man qala dan ulama yang mengata, yang mengatakan bahasanya adil antara antara anak dalam hibah tidaklah wajib. Ya, itu berdalil bimarahu Malik. Berdalil dengan hadis yang dilihat kelima Malik dalam muwatta dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan sini Abu Bakar As-Siddiq karena nahalaha memberikan kepada Aisyah jadan. Catatan kaki. Jadan maknanya majdud. Artinya makto. Satu bagian. Aikamiyatun samar. Yaitu satu bagian dari hasil kebun. Qadruha isruna wasqan. Nih yang kadarnya isinya adalah 20 wasak. Maka Abu Bakar dapat panenan, kemudian ya, Aisyah dikasih dalam jumlah yang cukup banyak. Yaitu jadan aisrina waskon min malihi. 20 wasak dari hartanya Abu Bakar. Bil ghobah yang ada di ghobah. Robah manasannya hutan. Catatkan kaki tiga. Al ghobah yang dimaksudkan mau diun satu tempat dekat dengan kota Madinah di jalur di jalan menuju Syam. Kemudian falam mahadaratul wafatu ketika Abu Bakar ini ya, menjelang sakaratul maut. Telah hadir kematian padanya. Qal Abu Bakar mengatakan pada putrinya Aisyah. Wallahi ya bunayya, wahai putriku, demi Allah, tidak ada satupun orang yang lebih aku sukai, aku inginkan agar dia kaya setelah aku wafat, mingki dibandingkan dirimu. Satu-satunya orang yang aku inginkan setelah aku wafat, dia hidup dalam keadaan cukup adalah dirimu. Dan tidak ada yang lebih berat alaiya atasku fakron menjadi miskin setelah aku wafat mingki daripada dirimu. Wa ini kuntuna hal tuki dan sungguh telah aku berikan kepadamu jadda isrina waskon. Satu bagian istrinya 20 wasak. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan falakunti jadatihi. Jadatihi artinya kotak e, eh, kotak tihi. Maka jika engkau memotongnya dan atau mengambilnya, wah tihi, artinya tihi. Ini, engkau membawanya, Jadi, membawanya artinya eh, setelah tadi diambil kemudian dibawa ke rumahnya gitu. Diambil apa yang diberikan oleh Abu Bakar kemudian dibawa. Karena lagi maka itu hakmu karena telah aku berikan. Wa ma huwa al-yawm namun ya, pada namun pada saat ini harta itu adalah malun warisun, harta yang diwariskan. wa huma akhwaka wa ukhtaka. Namun ada dua saudara laki-lakimu dan dua saudara perempuanmu. Faktasimuhu ala kitabillah. Maka faktaksimuh maka bagikanlah harta tersebut ala bila pakai hukum Allah. Qalat Qalat Aisyah Aisyah mengatakan Fakultu lalu aku katakan ya abati wa ayahku. Walau kana kada wa kada la taraktu la taraktuhu. Seandainya harta taswadah demikian dan demikian, saya akan aku biarkan. Inamahi asma famanil ukhra. Loh, yang ada itu kan cuma saudaraku, saudara perempuanku cuma asma. Lalu siapa yang lain? Kok tadi bilangnya dua saudara perempuanmu. Maka Abu Bakar mengatakan, Zubatanin binti Kharijah. Di Batan itu ya, nama struktur ya, marga atau kabilah. Jadi dalam bahasa dalam ini di bahasa Arab ya, kabilah itu bertingkat-tingkat. Ya, istilahnya keluarga besar itu bertingkat-tingkat. Nanti ada asyirah, ada afkhas, ada butun, ada ini. Itu level-level. Ya, jadi ini apa? Ya, kalau lebih kecil cuma ya, ya, terahnya siapa? Nah, ini namanya ini. Nanti kalau terahnya naik, dinaikkan simbah yang keberapa, nanti namanya ini. Dinaikkan lagi nami namanya ini lagi, beda lagi. Nah, nah salah satunya ada namanya button. Itu namanya button. Zul button ini binti Kharijah. Ya, catatan kaki ay al batan alladhi minhu bintu kharijah yaitu batan yang dari batan tersebut muncullah pintu kharijah ay qabilatuha yaitu kabilahnya kabilahnya Aisyah atau kabilahnya pintu kharijah Uroha jariah yang aku kira dan aku sangka dia adalah seorang E, budak perempuan atau seorang perempuan. E, maka di sini kita lihat Abu Bakar ngasih pemberian pada Aisyah tanpa anaknya yang lain. E, maka ini indikator penguat yang menguatkan pendapat jumhur. Kalau sama rata dalam pemberian itu tidak wajib. Dan ini tentu kalau berdasarkan alasan ini ya ini satu alasan yang wajib, ada alasan yang cukup kuat. Waqat hunaka dan terkadang fibatil ahyan dalam sebagian keadaan awal terdapat kondisi-kondisi tahmil yang mendorong untuk membedakan antara anak dalam pemberian dan mengutamakan sebagian yang lain dalam satu pemberian tanpa yang lain. Mindalika masalah di antara hal tersebut misalnya ada seorang laki-laki punya beberapa anak. Di antara anak tersebut ada waladun zaminun, ada anak yang sakit menaun. Yaitu sakit maradun mustadiman yang sakitnya terus menerus. Maka orang tua ini lebih mengutamakan anak ini dalam satu pemberian tanpa saudara-saudaranya falahu dalik. Maka itu boleh baginya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, misalnya dia satu-satunya yang autis misalnya. Yang lain tidak. Maka anak yang autis ini ya banyak pengeluaran yang diberikan oleh orang tua untuk merawatnya. Satu hal yang ya, tidak dilakukan untuk anak-anak yang lain. Kadalika demikian juga ada seorang yang punya dua anak, yang satu berbakti, rasidun yang ya, yang bagus pemikirannya dan bertakwa, yang lain ahli maksiat, syaqi, orang yang celaka, rawi, orang yang sesat perbuatannya. Eh, Al-awalu anak yang pertama itu menghabiskan hartanya dalam amal kebaikan, kebaikan dan taat. Anak yang kedua menghabiskan hartanya untuk melakukan ini akmalil khana ini melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek diantaranya zina, khamar dan perbuatan keji. Fa'athara maka orang tua kemudian lebih mengutamakan anak yang pertama bisa imnal hibah ketika memberikan satu pemberian tanpa yang lain. Falahu maka boleh orang tua seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya, e, orang tua berpandangan kalau saya ngasih sama anak yang ini, anak yang baik ini nanti paling-paling dipakai untuk hal yang baik-baik. Tapi kalau ngasih pada anak yang itu, wah, begitu kasih duit besoknya anak, malamnya mendem. Nah, nah, maka dia nggak usah dikasih duit saja biar jarang-jarang mendem. Ya. Falahu dalik, maka boleh orang tua seperti itu. Menimbang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan melampaui batas. Dan firman Allah Ta'ala, Wallahu yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terdolimi. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau gimana cara kami menolongnya padahal dia zalim? Maka Nabi katakan halangi dia untuk berbuat zalim. Ya, dan di antara cara menghalangi dia untuk berbuat zalim, jangan kasih subsidi. Ya, jangan kasih duit. Itu adalah bentuk menghalangi dan mengurangi si anak tadi berbuat zalim alias maksiat. Wallahu taala a'lam. Atau contoh yang lain, au seperti seorang bapak, lahu auladun. Adadun. Dia punya beberapa anak yang berbilang. Minhum, di antara anaknya ada yang belajar di universitas. Gara-gara kuliah, maka anak ini yukalifu abahu, membebani bapaknya duit yang to'ilah sangat banyak. Nah biaya praktikum SPP ini kayak ini kos ah, bensin ah, dan seterusnya Wal akhar ya'malu ma'a walidihi. Anak yang kedua kerja bareng bapaknya fil hakli di kebun. Hmm. Wala yudakhir li nafsi syai'an dan si anak ini tidaklah menabung dan menyimpan untuk dirinya syai'an apapun. Faijuzu hina idin maka boleh pada saat itu eh, ayu awidha hadalladhi ya'malu ma'ahu bisya'in minal hibah. Si orang tua ini memberikan kompensasi. Hada kepada anak yang kedua yang kerja bersama si bapak. Yang dia ini kerja dan semua hasil kerja dia berikan pada bapaknya. Tidak ada yang dia simpan untuk dirinya. Setelah kumpul di tempat bapaknya dikirimkan pada yang kuliah. Nah, ya, maka boleh bagi si bapak untuk ngasih kompensasi kepada yang nemenin kerja ini bisa imnal hibah dengan satu pemberian hatta takafa'a sehingga sekufu dan semisal dengan anak yang kuliah. Wal ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala. Dan ilmu ya, dan ilmu yang pastinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, e, maka e, pada dasarnya bisa kita katakan ya pendapat jumhur jika kemudian pakai perbuatan Abu Bakar tadi adalah pendapat yang ya, cukup kuat. Namun kalau kita melihat hadis e, apa hadis e, Nu'man bin Bashir maka pendapat ulama pendapat Imam Ahmad yang mengharamkannya juga sangat kuat. Karena Nabi tegaskan itu kezaliman dan semua kezaliman hukumnya haram. Dan Nabi katakan itu tindakan yang tidak sejalan dengan takwa. Nah. Ya, dan eh, namun ya, namun eh, tadi sebagaimana yang telah kita kutip untuk kondisi ini orang tua boleh meskipun kuat pakai sudut pandang yang mengatakan wajib, adil dan haram jika dilebihkan antara satu dengan yang lain maka di sini ya, maka tadi sebagaimana kita baca ya, boleh ada pemberian yang berbeda manakala ada sebabnya karena ini sakit Ini. dan supaya kemudian adil supaya kemudian adil maka tadi sebagaimana dikatakan oleh yang tadi terakhir kita baca, ya, maka jika ada anak yang ya, dikasih pemberian yang demikian banyak karena biaya kuliah dan ada yang lain yang tidak, ya maka yang lain yang tidak itu ya berhak untuk mendapatkan kompensasi. Ya, berhak untuk mendapatkan kompensasi. Karena dia tidak kuliah, bahkan dia kerja, yang itu hasil kerjanya malah untuk membiayai saudaranya yang kuliah maka dia berhak untuk mendapatkan kompensasi atas ya, keadaannya yang tidak kuliah bahkan dia rela untuk kerja membantu orang tua yang itu hasilnya malah untuk ya, biaya anak yang kuliah maka dia berhak untuk ngasih kompensasi ini bukan pemberian yang tidak adil namun ini bahkan ini pemberian yang adil untuk mewujudkan keadilan Nah, kemudian eh, poin pembahasan berikutnya adalah tentang masalah nafkah untuk anak. Al-abna wal infaq <clears throat> nafkah untuk anak. Walil ahli wal aula dan istri dan anak punya hak untuk dinafkahi. Itu nafkah materi. Fal bidayah takunu bihim ba'dan nafsi. Maka maka yang pertama kali dinafkahi adalah bihim mereka istri dan anak bak dan nafsi setelah ya, setelah diri kita maka yang pertama kali artinya yang dinafkahi adalah eh, diri si bapak itu sendiri eh, artinya dipenuhi kebutuhan makannya dan seterusnya baru setelah itu dia nafkahi istri dan anaknya catatan kaki berdasarkan hadis yang mengatakan ibda binamsika. Mulailah dari dirimu, diatkanlah Muslim dari Jabir. Wafi sahih dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang jadi mahalu syahid wabda biman ta'ulu. Nah, kalau engkau mau bagi-bagi duit, ya, bagi-bagi harta, mulailah Biman ta'ulu dengan orang yang engkau tanggung nafkahnya. Jangan malah temannya di sana dikasih, ini ditraktir dan seterusnya, istrinya dapat sisanya. Nah, itu kebalikan. Dan itu banyak. Ya, dan tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Yang demikian dermawan sama temannya, namun pelit sama anak dan istrinya. Takulu al-mar'atu maka istri mengatakan beri aku makan jika tidak ceraikan aku. Budak mengatakan beri aku makan dan pekerjakan aku. Jangan dipekerjakan tanpa kasih makan. Hmm. Dan anak mengatakan beri aku makan atau imni ilaman tadauni kepada siapakah engkau biarkan dan kau serahkan aku Fakalu maka orang-orang mengatakan, wahai Abu Hurairah, engkau mendengar hal ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal Abu Hurairah mengatakan, la tidak ada min kaisi ini dari kantongnya Abu Hurairah. Yang dimaksud ini dari kantongnya Abu Hurairah adalah kalimat yang terakhir tadi takulul mar'atu ini sampai wayakulul ibnu kalau yang hadis Nabi yang atas aliyatul ulia khairun yati sufla wabda biman ta'ul kalau ini hadis Nabi. Tambahan ini ditanyakan oleh orang-orang, ini dari Nabi? Tidak, kalau ini dari Abu Hurairah. Sebagai penjelas. Bahasanya yang wajib untuk uh, ya, yang wajib untuk dikasih nafkah dimulai dari yang uh, adalah keluarga. Ya. Maka kalau ada seorang laki-laki yang tidak me, tidak dan melaksanakan kewajibannya dalam masalah nafkah, maka akan terjadi istri protes. Budak pun protes, anak pun protes. Dan perkataan Abu Hurairah ini menunjukkan bahasanya ya, istri boleh protes jika tidak dinafkahi. Ya, dan ini bukan satu hal yang tercela dan itu bukan tindakan kurang ajar dan bukan tindakan durhaka. Nah, maka istri protes, kenapa tidak dinafkahi? Kenapa duitmu habis untuk traktir teman-temanmu? Ya. ya saya dan anak-anakmu eh, kelaparan. Maka istri protes, ini tidak salah. Jika memang kondisi suaminya seperti itu. Dan terakhir perkataan Abu Hurairah menunjukkan bahasanya menurut Abu Hurairah boleh saja seorang istri mengatakan ya, kepada suaminya, kalau kamu nggak ngasih nafkah padaku carikan aku saja baik-baik. Nah, Ya, maka boleh minta cerai karena tidak dinafkahi. Zahir perkataan Abu Hurairah menunjukkan Abu Hurairah ya tidak mempermasalahkan hal ini. Ini catatan kaki, yakni yang dimaksud dari kantongnya Abu Hurairah adalah perkataan al-mar'atu takulun mar'atu im'an tuta'imani dan seterusnya sampai akhir hadis. Wa khairu dananir dan sebaik-baik uang dan yang paling besar ganjarannya adalah uang yang Anda berikan sebagai nafkah untuk istrimu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu teksnya di catatan kaki dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uang yang engkau infakkan di jalan Allah, uang yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, uang yang engkau, uh, engkau jadikan sebagai sedekah untuk orang miskin, uang yang engkau berikan kepada istrimu yang paling besar ganjarannya itu yang engkau berikan pada istrimu sebagai nafkah maka hmm, menafkahi istri itu ya, itu ganjarannya lebih besar daripada ya, sedekah pada orang miskin lebih besar daripada membebaskan budak lebih besar daripada ya, ngasih uang untuk keperluan perang jihad visabilillah Berdasarkan hadis ini. Dan cukuplah seorang kembali ke atas, cukuplah seorang itu dosa, manakala dia tahan nafkah dari aman yamliku kutahu. Dari orang-orang yang dia punya ke kepemilikan tentang masalah kutahu makanan pokoknya. Dia tahan makanan pokok alias nafkah pokok dia tahan tidak dia berikan. Itu sudah cukup jadi sebab dosa. Sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang redaksinya ada di catatan kaki diatkan oleh Muslim dari Khaisama. Kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr. Tiba-tiba datanglah Koh Romani. lahu catatan kaki. Koh Roman itu artinya al-khazin, penyimpan al-qaim yang mengurusi kebutuhan seseorang. Wa bimakna wakil dan ini ya kurang lebih semakna wakil. Ya, maka eh, sahabat Nabi ini dia punya ya, ngangkat pekerja. Ya, mungkin budaknya yang dia eh, diminta untuk memanage ya, memanage nafkahnya. Ini ada beras macam-macam, ini berapa yang dimasak hari ini dan seterusnya, ada yang ngatur. Dan dia yang nyimpan. Dia yang nyimpan beras, dia yang mendistribusikan distribusikan beras untuk kebutuhan keluarganya Abdullah bin Amr. Ya, datanglah ke kehormannya Abdullah. Fatahola lalu Abdullah masuk dan mengatakan telah engkau berikan pada budak makanan pokoknya maka orang ini mengatakan belum Ya, maka Abdullah bin Amr mengatakan, berangkat, berikan kepada mereka, pada budak apa yang jadi keperluannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang harus dia nafkahi. Yang dia harus berikan kepadanya kutahu makanan pokok untuknya. Dan di antara yang wajib dinafkahi adalah budak yang dimiliki. Kemudian kembali ke atas dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan yang kau berikan untuk dirimu sendiri maka itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan pada anakmu itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan pada istrimu maka itu sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan kepada pembantumu atau budakmu maka itu juga sedekah bagimu. Lihat kelimam Ahmad dari Mikdam ibn Ma'di Kariba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa isnadu sahihun dengan sanad yang sahih. Wali mas'alatil infak alal abna dan tentang masalah menafkahi anak dan pemberian kepada anak lahum fikhun eh, fikhun kasairil masail. Itu punya fikih dan detail aturan sebagaimana masalah-masalah yang lain. Fikhuha dan fikih atau hukum tentang hal ini itu pondasinya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra. Atau fikih di sini uh, bukan rincian hukum namun kecerdasan. Ini, kecerdasan atau sikap yang tepat. Sikap yang tepat adalah mengacu pada surat Al-Isra 26 sampai 29. Berikan pada kerabat haknya. Demikian juga orang miskin dan musafir yang ke, kehabisan bekal. walatubadir tabadir. Namun jangan dihambur-hamburkan. Orang yang menghambur-hamburkan harta itu saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Wa imatu ridonna anhum dan jika engkau berpaling dari mereka dari orang miskin karena enggak bisa ngasih, nih ya, ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha dan dalam rangka mencari rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ketika enggak bisa ngasih, tidak bisa memberi, fakullahum kaulam maisura. Maka katakanlah kepadanya perkataan yang mudah. Maaf, eh, hari ini saya tidak bisa. Ya, cepatlah lain waktu kalau mau datang ketika kita sudah longgar. Nah, Wala taja'al yadaka mahlulatan janganlah kau tangan, jadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Ya, itu maksudnya yang dimaksudkan adalah jangan ini, ya, terlalu pelit. Wala tabsutaha kulal basti jangan dihamparkan seluas-luasnya. Akhirnya terlalu boros. Fatakuda maluman mahsura maka engkau duduk dalam keadaan tercela. Maka orang yang pelit tercela, orang yang boros habis-habisan juga tercela ya, malumam mahsura dalam keadaan tercela dan dalam keadaan menyesal. Artinya e, cara cerdas dalam masalah e, dalam masalah nafkah itu adalah pertengahan. Jangan terlalu pelit sama anak, sama keluarga, terlalu pelit nggak benar. Namun jor-joran sampai utang-utang, nah, itu juga tidak benar semuanya dituruti, semuanya dikasih, tidak lihat kemampuan sampai menyulitkan diri sendiri ini juga sikap yang tidak benar. Wa aidan demi juga masalah ini punya kaitan dengan firman Allah taala wallahu yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Ini, kalau berlebihan terlalu boros menyebabkan kerusakan Allah tidak suka, terlalu pelit timbul kerusakan Allah juga tidak suka. Wabisairil usuli dan dengan berbagai macam dalil-dalil yang lain yang ada dalam bab ini. Kesimpulannya, maka anak diberi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hindun, ambillah apa yang cukup bagimu dan cukup bagi anakmu dengan kadar yang patut. Catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha adalah Hindun bin Utbah berkata, wahai Rasulullah, senya Abu Sufyan yaitu suaminya seorang laki-laki yang pelit. Dia tidaklah memberikan padaku uang nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku, kecuali jika aku ngambil dari duitnya Abu Sufyan tanpa dia ketahui. Boleh tidak ngambil seperti itu? Maka Nabi katakan boleh. Ambillah dengan kadar yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan kadar yang patut. Namun jangan pula terlalu ya besut, ya, jor-joran dalam masalah lil ibni fil atok pemberian kepada anak. Dampaknya dia akan sok-sokan dengan teman-temannya. Oh, saya punya ini, punya itu. Nah. Minal abna teman-temannya yaitu sama-sama anak-anak yang lain wa minal jiran pada tetangga. Oh, bapakku ngasih ini, kamu ndak. Nah, bapakmu enggak Wamina sumala dan kawan-kawannya. Wayastakbir alaihim sombong pada tetangga dan teman-temannya. Wayatatawal dan sombong. Wayas afil ardil fasad, bil fasad. Maka dia pun merusak di muka bumi. Wakadali fala yuhram. Demikian juga jangan dicegah, jangan terlalu pelit. Fayajlis baina saya zumala dalilan karena terlalu bapaknya terlalu pelit maka dudulah anak ini di tengah-tengah teman-temannya dalam keadaan hina. Teman-temannya punya ini dan itu, dia cuma ngeces saja. Ya. Nah, temannya punya makan dan itu, dia cuma ya, ngiler saja. Mutatalian mengharapkan ilama fi aidihim. Apa yang ada di tangan teman-temannya. Kalau orang tuanya terlalu pelit sama anak, maka jadilah anaknya itu hina, ya, dan ya, tadi anaknya ya, berharap pemberian uh, teman-temannya. Maka kemudian jor-joran alias semua permintaan diturut tidak benar, terlalu ngirit dan pelit juga tidak benar. Gimana pemberian yang benar kepada anak ya pertengahan. Wayang dan demikian juga dilihat dan menimbang keadaan anak Fil infak dalam ber, dalam berinfak. Maka anak yang bersedekah dengan sebagian hartanya di jalan Allah memberikan pada fakir miskin fahada yu'ta malan yu'tahu maka dia diberikan padanya satu pemberian yang tidak diberikan pada anak yang menghabiskan hartanya untuk rokok, untuk sig e, sigaret ya sama dengan rokok. Nah, Nah, kalau sigaret itu rokok yang ada busanya ya. ya kan rokok ada yang pakai busa ujungnya yang dimasukkan ke mulut itu ada yang tidak. Kalau sigaret yang ya, yang ada busanya. Wal mukhadirat atau malah untuk beli narkoba. Ya. kuludalika bil ma'rufi aidan ini semua tentu dengan kadar yang patut. Wali'ana dan uh, dan membantu kebaikan dan memotivasi untuk berbuat baik itu matlabun syariat satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Ya. Sebagaimana melarang kemungkaran dan menutup pintu-pintu yang mengatakan pada kemungkaran itu juga maksud syariat. Maka anak yang membeli dengan sebagian harta yang diberikan oleh orang tuanya, diberikan kaset Al-Quran, buku-buku agama, yang yatafaqah dia belajar agama dengan buku-buku tersebut, maka tentu pemberian untuknya tidak sebagaimana anak yang membeli dan belanja dengan semua hartanya kaset-kaset nyanyian. Yang nyanyian itu nyanyian yang majin, majin itu tidak punya rasa malu. Ya, sehingga ngomong ini dan itu tidak punya rasa malu wal musik dan musik asohibah yang teriak-teriak waktu musik rock ya wa yunfik amwalahu alal fatayat atau demikian juga menghabiskan hartanya untuk pacarnya nah, ah, yaitu perempuan yang mutabarijah wasotikot satiqat di sini artinya pacar atau kawan ya, yang jelek dan yang fasik demikian juga anak kecil tidaklah kebutuhannya sebagaimana kebutuhan anak yang sudah dewasa anak yang fil jamiah yang jadi mahasiswa tentu ya, sasaran belanjanya aktar lebih banyak tanpa ragu dibandingkan anak yang belum sekolah atau di awal-awal fase belajar formal. Demikian juga albin anak perempuan kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan anak laki-laki. Maka sikap yang benar al-infak memberikan pemberian kepada masing-masing anak sebagaimana apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya tanpa boros dan tanpa pelit. Wal mu'tamad itulah yang harus jadi pegangan dan inilah yang didukung oleh usul syariah dalil-dalil syariat. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca sempatan pagi hari ini wasallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam wa